Amin itu di ruangan sana. Ruangan sana ada. Ah, enggak enggak itu terjemahan iya ada di rumah saya. Ambil semuanya aja. Atau kasih akhwat kalau di sana ada yang belum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rzuq Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah kasih ke Ahmad wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma amin saya kita akan mulai dari sekarang membaca matan dari kitab Fathul Muin insyaallah kita mulai dari yang terjemahannya adapun yang ini ini digunakan untuk murajaah antum melatih bahasa Arab misalnya kalau di sini kan enak sudah ada artinya kan tapi kalau di sini coba antum baca harokati sesuai dengan ini kemudian maknai sendiri. Siapa tahu itu bakal melatih antum. Alka asal di depan, di depan aja, di depan aja, di belakang. Di belakang banyak jinnya. Oh. Baik, kita akan mulai dari awal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in. Adapun yang di kitab ini ya di sini ini yang di atas ini adalah matan dari kitab namanya Qurratul Ain. Nah, sinilah baru Fathul Muin yang di bawah. Baik. Alhamdulillahil Fattahil Jawadil Mu'ini 'ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibadi. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما أفوز بهما يوم المعاد Itu potongan pertama dari yang ini Silakan buka ini ya Baik kita mulai Alhamdulillahi fatahil jawadil mu'ini ala tafaqquhi fid din. Alhamdulillah artinya adalah segala puji bagi Allah. Taib. al fatah artinya adalah yang maha membuka. Ya kan? Yang maha membuka. Kalau kita perhatikan judul kitab ini pertama apa? Fathul Mu'in ya kan? Dari kata fath, fathah artinya membuka. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka jalan yaitu membuka rahmat bagi makhluknya Al-Jawad artinya yang maha menderma. Kalau di sini artikan dermawan. Ya kan? Dermawan itu sebenarnya kurang begitu cocok. Yang lebih cocok adalah menderma ya. Karena dermawan itu seolah-olah ada Uan kata Uan itu seolah-olah manusiawi. Ya kan? Wan, wati, dermawan, pragawan, pragawati. Jadi lebih baik maha menderma yang artinya maha pemurah dalam memberi dalam memberi rahmatnya. Adapun pemahaman al-jawad apakah itu ada dalam hadis atau tidak? Karena dalam asma wa sifat jika ada isim nama Allah Subhanahu wa taala itu wajib harus ada dalilnya. Tidak boleh seseorang membentuk atau mengarang nama bagi Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis. Taib nama Allah tabaraka wa taala yaitu Al-Jawad dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah disebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dan ini adalah hadis qudsi. Dzalika bi anni jawadum majidun af'alu ma urid. Yang demikian itu karena aku adalah Al-Jawad, Maha menderma. Taib maha menderma lagi maha mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibn Majah juga oleh Ahmad. Dan ini merupakan dalil bahwasanya dalam isim Allah ada yang bernama Jawad di antara asma'nya. Begitu juga dengan Fatah. Fatahul Alim. Dan juga Fatih adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fattah artinya adalah maha membuka. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat ke-89, "Wasi'a rabbuna kulla shay'in 'ilma, 'ala Allahi tawakkalna, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin." Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal, menyandarkan diri. Rabbana bainana. Ya Rabb kami berilah keputusan. Makhluk maksudnya bukalah keputusan antara kami wa baina qaumina dan antara kaum kami bil haq dengan hak dengan adil. Wa anta khairul fatihin dan engkau adalah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Kemudian di dalam surat Al-Fatir atau surat Fatir ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha Apa saja yang Allah buka kepada manusia berupa rahmat maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya di sini fatah di sini berarti membuka rahmat. Ma yaftahillahu lin-nasi rahmatin fala mumsikalaha kalau dalam uh, salah satu wirid zikir setelah salat apa? Allahumma la mani'a lima ataita. Ya Allah, ya Allah, tidak ada pencegah terhadap apa yang Engkau beri. Jadi kalau Allah sudah membuka rahmat, itu tidak akan ada pencegahnya. Nah, para ulama ketika mereka menulis kitab, mereka berdoa kepada Allah supaya membuka pintu-pintu ilmu dan rahmat kepadanya. Nah, setelah mereka berhasil menulisnya, mereka pun menamakan kitabnya dengan nama-nama yang diawali dengan fath. Seperti Fathul Mu'in, pembukaan dari Maha Penolong. Kemudian Fathul Bari, kemudian Fathul Wahab Fikih Syafi'i ada namanya Fathul wahab Kemudian Fathul Majid, kitab, eh, syarah kitab tauhid ada. Kemudian Fathul Qadir, Fathul Qadir ada dua versi, ada yang fikih Hanafi, ada juga yang kita tafsir. Kemudian ada juga Fathul Qarib, sebuah matan kecil fikih Syafi'i dan lain-lain. Ada juga Fathul Aziz, sebuah kitab besar kitab besar dalam fikih Syafi'i. Jadi begitulah para ulama ketika mereka menulis kitab mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan kepada mereka pintu-pintu ilmu. Kemudian setelah Al-Fattah Al-Jawad Al-Mu'in. Arti Al-Mu'in adalah yang Maha menolong. Alat tafaqquhi fid din. Menolong hamba yang ia pilih untuk memahami ajaran agama. Yang eh, memahami ajaran agama. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan Maka dia pasti akan menjadikan orang tersebut faqih dalam agama Memahami agamanya Hadis ini diriakan oleh Imam Ahmad Juga Tirmidhi Juga Ibn Hibban Dan dari darimi riwayat Muslim dan lain-lainnya Wa ashadu an la ilaha illallah Dan aku bersaksi Tiada Tuhan selain Allah, maksudnya Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Karena Tuhan di dunia ini banyak versinya. Menurut semua orang banyak versinya. Waalaikumsalam. Tafadhol. Ini Pak ambil. Udah belum? Kemarin belum. Eh, ini belum. Ah, banyak versinya. Ada yang menyembah ini, ada yang menyembah itu. Nah, dari seluruh versi itu yang hak itu cuma satu yang tiada tandingannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kunci dalam syahadat kita. Ashadu an la ilaha illallah maknanya aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Syahadatan tudkhiluna darul khulud. Dengan kesaksian yang memasukkan kita ke dalam surga yang kekal. Dar al-khulud di sini maksudnya adalah negeri yang kekal atau surga yang kekal. Baik. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan dan kami atau uh, dan aku dan saya bersaksi pula bahwasanya sesungguhnya baginda Muhammad adalah hamba abduhu hambanya wa rasuluhu di sini diartikan pesuruhnya Maksudnya pesuruh apa? Utusannya. Rasul artinya adalah utusan. Risalah artinya adalah surat yang diutus. Sahibul maqamil mahmud. Pemilik maqam al-mahmud. Apa maksudnya? Yang menempati, bukan yang menepati. Yang menempati, yang menempati tingkatan terpuji yang menempati tingkatan terpuji. Baik, uh, kemudian untuk salawat. mana dari salawat itu apa sebenarnya? Atau sebelumnya kita punya di sini wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan. Ya kan? Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan apakah Rasulullah SAW adalah sayyid atau bukan? Kalau di sini arti sayyid adalah apa di sini arti sayyid? Baginda, ha? Baginda itu artinya apa? Raja atau gimana? Orang yang disayangi. Hah? Orang yang dimuliakan, yang mulia, yang mulia baginda. Nah, Sayyid itu artinya adalah tuan. Oke. Okay. Sekarang ada soalan, apakah Sayyid bisa untuk Allah? Allah adalah As-Sayyid. Bisa atau enggak? Itu soal pertama. Kedua, apakah Nabi Muhammad SAW bisa juga disebut Sayyid atau tidak? Oke. Okay. <coughs> Lafaz As-Sayyid ternyata adalah salah satu dari asma Allah Subhanahu wa taala. As-Sayyid, lafaz As-Sayyid adalah salah satu dari asma Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita buka fikih Asmaul Husna halaman 524 insyaallah. As-Sayyid dimaknai apa? Ya, maha memimpin. Maha memimpin atau Maha pemimpin. Nama ini telah diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang bagus, dengan sanad yang baik berarti hasan dari Abdullah bin Ashikhir radhiyallahu anhu ia berkata Intolaktu fi wafdi Bani Amirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna anta sayyiduna Aku pergi bersama utusan Bani Amir untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kami berkata kepada beliau Rasulullah engkau adalah sayyiduna engkau adalah pemimpin kami Faqalat as-sayyidu Allah tabaraka wa taala. Setelah para sahabat tersebut berkata, "Ya Rasulullah, anta sayyiduna." Engkau adalah pemimpin kami. Rasulullah SAW menafikannya. As-sayyidu Allah tabaraka wa taala. As-sayyid yang menolong, yang memimpin apa? Allah tabaraka wa taala. Tapi berkata lagi, "Wa afdaluna fadla wa a'zamuna taula. Engkau ya Rasulullah pemimpin kami Tadi sudah ditolak sama Rasulullah Dan engkau yang paling utama kedudukannya dari kami Dan paling agung karunianya Maka beliau pun bersabda Qulu biqaulikum Au ba'diqaulikum Wala yastajriyannakum syaitan Ucapkanlah apa yang kalian inginkan Atau sebagiannya tanpa berlebih-lebihan dan jangan sampai kalian membuka celah bagi setan untuk mengikuti jalan kalian. Maksudnya apa? Jangan sampai kalian mengagungkan Rasulullah SAW dengan di luar batas. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Sekarang para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, anta sayyiduna. Ah, engkau pemimpin kami. Rasulullah menyatakan, As-sayyidu Allah tabaraka ta'ala. Baik. Nah sekarang Berarti kita udah tahu As-Sayyid adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah SAW juga bisa disebut Sayyid atau enggak? Kita lihat dalam Fathul Muin ini disebut Sayyid kan? Ya kan? Nah sekarang apakah layak ketika kita bersolawat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Boleh atau tidak? adalah lafaz Sayyidnya atau tidak? Nah di sini kita kembali ke mana sayyid. Apa tadi sayyid artinya? Tuan, ya kan? Tuan dan Tuhan. Dua-duanya sebenarnya sama berisikan eh, bermaksud keagungan. Kalau sayyid terhadap Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dengan Tuhan maknanya, ya kan? Kalau untuk sayyid, apa arti sayyid dalam manusia? Tuan. Ya sayyidi. Misal seorang budak kepada majikannya, ya sayyidi. Tuhan kalau lawan tuan apa? Nona atau semacamnya. Sayyidati, oh, nona, sayyida. <clears throat> Nah, untuk Nabi SAW apa boleh kita mengatakan sayyid? Uh, nanti di golongan nanti pak orang-orang uh, di hari kiamat nanti orang-orang <clears throat> kaum muslimin mereka semua meminta syafaat, mencari syafaat. Nah di antara mereka ada yang pergi ke Nabi Musa, Nabi Musa menyerahkannya kepada Nabi Isa. Nabi Isa kemudian Nabi Isa berkata, "Lakin intoliku ila sayyidi waladi Adam." Tetapi pergilah kalian kepada sayyidnya anak Adam. Fa innahu awwal man tanshaqqu anhu al yawm al qiyamah. Taib. Kemudian intoliku ila Muhammad, pergilah kalian ke Muhammad. Berarti di sini sayyid waladi Adam siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sayyidu waladi Adam, tuannya anak Adam siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapaknya ya Nabi Adam. tetapi tuannya, pembesarnya, pemimpinnya siapa? Nabi Muhammad. Nah, sekarang itu dalam hadis sahih riwayat Ahmad. Hmm. Kemudian hadis kedua riwayat Ahmad juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana tafadhol." Ambil satu ah, kau belum. Oh ya. Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad beliau bersabda, "Ana sayyidu di Adam wala fakhar." Aku adalah sayyidnya anak Adam dan enggak nggak tiada kebanggaan. Beliau menetapkan sendiri dirinya sebagai sayyid di satu konteks. Di konteks lain, beliau menafikan dirinya sebagai sayyid dan mengatakan as-sayyidu Allah tabaraka taala. Sekarang bagaimana kita menggabungkan antara dua atau dua hadis berlawanan dengan satu hadis ini? Gimana? Kita lihat indikasinya tadi ketika Nabi SAW menafikan bahwasanya dirinya bukan Sayyid dalam konteks tersebut dan Allah Sayyid itu dalam konteks untuk mengajarkan dan memimpin sahabat-sahabatnya agar jangan sampai dengan kalimat tersebut mereka beranggapan berlebihan kepada Rasul. Seolah-olah Rasul adalah penolong semua hal. Dan hakikatnya menolong yang memimpin adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mentahdir mereka. Jangan sampai syaitan itu masuk, uh, jangan sampai syaitan memiliki celah untuk mengikuti kalian. Jangan berlebihan. Nah beda dengan konteks ini Nabi Isa menawarkan kepada umat kaum muslimin Untuk minta syafaat kepada Sayyidi Waladi Adam Intoliku ila Muhammad SAW Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad Kemudian Nabi SAW berkata, "Ana sayyidu di Adam wala fakhur." Aku adalah sayyidnya anak Adam. Dan di sini Nabi pun sayyid. Dan sayyid kita semua alhamdulillah. Sayyid di Adam berarti pemimpin anak Adam semuanya tanpa kecuali baik itu kafir dan sebagainya. Ya kan? Pemimpin. Namun sayangnya orang kafir tidak akan pernah mendapatkan syafaat sama sekali. Karena mereka kafir. Sudah Allah tulis sebagai penghuni neraka selamanya tanpa adanya uh, atau keringanan atau bakal masuk mencicipi surga tidak. Na'udzubillah minal kufur. Baik. Kemudian itu tentang sayyid. Uh, sekarang makna selawat ya. Kita tadi udah uh, melebihi batas selawat. Wa ashadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah sahibul maqam al-mahmud sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Baik. lah selawat salam atas beliau. Baik, sekarang selawat maknanya apa? Yes. Uh, tentang apa? Tidak masalah sayyid. Cuma ketika antum dalam lafaz eh, lafaz-lafaz yang sudah disyariatkan seperti tahiyat atau dalam azan dilarang untuk menggunakan sayyid. Gimana itu? Asyhadu anna sayyidana Muhammad wa orang itu langsung diucap oleh orang. Ya enggak? Kecuali bagi yang beranggapan adanya bid'ah hasanah. Orang yang mengatakan bid'ah hasanah itu ada, seharusnya boleh juga kita mengatakan asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Bid'ah hasanah ini memang bid'ah tapi hasanah, baik. Kenapa? Karena saya mengagungkan Nabi dengan mengatakan sayyid sebelum Rasulullah. Gimana? Bingung kan? Jadi gimana? Kalau dalam lafaz-lafaz yang sudah paten dalam sebuah ritual ibadah itu tidak boleh ditambah-tambah lagi. Seperti dalam uh, tahiyat akhir uh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala dan seterusnya juga dalam azan dan lain-lainnya. Adapun ketika berselawat itu bebas. Antum selawat dengan bahasa Indonesia itu di mana selawat? Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu selawat dua kali malah selawatnya <laughs> versi Indonesia dan Arab. Nah itu selawat juga selawat bisa Shallallahu Alaihi Wasallam bisa Shallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad bisa Allahumma sholli wasallim alaihi ala sayyidina Muhammad boleh itu selawat yang mutlak tidak terkait dengan ritual tertentu yang sudah ada nasnya. Baik, wallahu alam. Udah klimaksnya udah. Alhamdulillah. <clears throat> Kemudian sekarang tentang solawat apa makna solawat? <clears throat> Dalam syarah Al-Mumti' jilid pertama Syarah Al-Mumti' karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa sallallahu wa sallama lamma afna 'ala Allah 'azza wa jalla bima yang an yuthna 'alayhi sanna bis salati salami 'ala afdalil khalq Qala ba'dul ulama berkata sebagian ulama, as-salatu minallahi ar-rahmah. As-salatu minallahi ar-rahmah. Salat dari selawat dari Allah adalah rahmat. Allah bersalawat gak? Adalinya apa? Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. gitu kan <laughs> khutbah Jumat <laughs> ya. أيها amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima. langsung pada nah langsung salamualaikum. nitip sesuatu langsung baik uh, silakan mas ini mas siapa namanya Endar, Endar. tafadhol kalau belum udah belum oh tafadhol silahkan Nah berarti innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala Nabi Ya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat atas nabi. Baik, Allah dan malaikatnya berselawat nabi atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu wahai yang beriman di sini mencakup jin dan manusia. Oke. Okay? Allah Subhanahu wa taala kemudian malaikat berselawat. Jin dan manusia juga berselawat maksudnya ditugaskan atau di, di, di, di, dianjurkan untuk berselawat. Sekarang apakah selawatnya Allah itu maksudnya sama dengan selawatnya manusia dan jin atau berbeda? <clears throat> Gimana jawabnya? Apakah maksudnya berbeda? Allah Subhanahu wa taala berselawat atas nabi. Maksudnya apa itu? Kenapa Allah berselawat atas nabi dan apa maknanya? Hmm. Gimana? menurut antum atau antum tidak menurut siapa-siapa Hah? La tadri Walhamdulillahirabbil alamin Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa selawat Allah terhadap Nabi maknanya adalah apa? Rahmat. Banyak sekali ulama berpendapat seperti itu. Namun yang lebih sahih adalah bukan. Rahmat Memang Allah Subhanahu wa taala pasti merahmati nabinya dengan selawat. Namun yang dimaksud dengan selawat terhadap nabi dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah uh, ah, atsana'u ala nabiyhi fil mala'il a'la. Atsana' alaihi fil mala'il yaitu memujinya di antara makhluk-makhluknya dan para malaikat dan lainnya. Memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pujian terhadap Allah pasti itu berupa melazimkan rahmat karena Allah Subhanahu Wa Taala jika menyukai seorang hamba pasti dia akan merahmatinya dengan rahmat yang khusus yang tidak sama dengan rahmat terhadap orang-orang kafir. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan Salat terhadap uh, Nabi dari malaikat maknanya adalah istighfar terhadap Nabi dari malaikat. Dan dari manusia berarti adalah doa. Bagaimanapun dari malaikat, dari manusia dan dari jin, pokoknya dari makhluk berselawat atas Nabi itu maknanya adalah mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memujinya di tengah para makhluknya. Itu maknanya. Jadi kalau kita berselawat kita berselawat pada Nabi SAW itu maknanya kita mendoakan, meminta Allah Subhanahu Wa Taala agar Dia Taala memuji nabinya di tengah para malaikat dan lain lain Itu makna yang wallahu alam lebih sahih sebagaimana juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Bada'iul Fawaid jilid pertama. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Selawat salam atas beliau, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Keluarga di sini bisa bermakna keluarga Nabi Ahlul Bait dan juga bisa bermakna pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Alul bait itu berarti keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya dengan adanya bait wa ala ali baitihi berarti yang dimaksud adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau wa ala alihi, nah di sini bisa bermakna keluarganya bisa juga bermakna seluruh pengikutnya sampai hari kiamat termasuk kita alhamdulillah. Jadi kalau kita berselawat atas Nabi, atas alu ala alihi wa ashabihi dan seterusnya, itu mendoakan otomatis mendoakan seluruh kaum muslimin. Mendoakan seluruh kaum muslimin agar Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan memuji mereka. ialah selawat salam yang saya berbahagia karenanya di hari kiamat. Di sini yaumal ma'ad. Yaumal ma'ad diartikan sebagai hari kiamat. Yaum artinya hari. Ma'ad artinya waktu kembali. Ya. Ma'ad artinya hari kembali, waktu kembali. Jadi yaumal ma'ad artinya hari kembalinya manusia kepada penciptanya. Untuk apa? Untuk dihisap amalannya, untuk dihitung amalannya kemudian diganjari sesuai dengan amalannya. Wa ba'd. Wa ba'd kemudian daripada itu. Baik saya baca. فهذا شرح مفيد على كتاب المسمى بقرة العين بمهمات الدين يبين المراد ويتم المفاد ويحصل المقاصد ويبرز الفوائد وسميته بفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين Wabah. Kemudian daripada itu, fahadha syarhun mufid. Maka ini adalah syarah. Syarah artinya adalah penjelasan. Mufid, berfaedah, berguna. atas ala kitabi atas kitabku al musamma yang bernama Qurratul Aini bimuhimmatid din qurratul ain apa makna dari qurratul ain makna dari qurratul ain adalah mastaqarrat bihi al ain apa yang membuat mata itu tetap melekat padanya itu ngerti dari keindahan misalnya seorang wanita berwajah cantik misalnya suaminya senang sekali memandangnya, maka wajah wanita tersebut adalah kurotul ain bagi suaminya. Kenapa? Karena wajah tersebut sebagai penetap pandangan wajah pandangan mata suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka jiwa manusia itu, orang muslim La ta'lam fala ta'lamu. Tidak mengetahui ma'ukhfiyalahum apa yang tersembunyi dari untuk mereka dari apa? Qurrati ayun, dari penyedap-penyedap pandangan. Sebagai apa? Sebagai jazaan bimakanu kanu sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Maksudnya begini, kita itu tidak tahu persis gambaran surga seperti apa nantinya. Bahkan sebenarnya kita tidak boleh menyerupakan surga seperti surga di dunia. Tidak boleh, karena tidak akan terhiaskan, tidak mungkin sama. Jauh. Nah, Allah Subhanahu wa taala surga itu kan sebagai reward, hadiah bagi yang telah beramal. Alhamdulillah kita beramal di dunia. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga nanti insyaallah. Nah, kita sekarang tidak tahu kayak gimana surganya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan dari kita, makanya disebut jannah. Kenapa disebut jannah? Karena tersembunyi. Eh, lafal atau materi jin, nun dan nun, jin itu artinya sembunyi. Seperti jin artinya terselindung, tersembunyi kan, nggak kelihatan. Janin artinya tersembunyi dalam perut, ya kan? Jannah artinya surga, tersembunyi dari pandangan kita. Ya. Tuh uh, terus jangan itu hati artinya. Baik, kita teruskan setelah isya ini. Allahu akbar.